Menunjukkan orang-orang yang telah diberi nikmat itulah mereka orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Dan telah kita ketahui pula siapa mereka-mereka orang yang telah Allah berikan nikmat kepadanya yaitu yang tercakup di surat An-Nisa ayat yang ke-69. Maka mereka itulah kelompok-kelompok manusia yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan para rasul, para nabi, demikian pula para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin. Dan tentunya kita berlindung dari jalannya abdalin atau al-maghdub alaihim. Jalannya orang-orang yang Allah benci dan dibenci pula oleh wali-wali Allah yaitu Yahud ala ra'sihim ya, sebagai didengkotnya biangnya asas asal dari kelompok yang Allah murkai yaitu Yahudi sehingga bercabang dari mereka kata Syekh kullu man alima bil haqqi wa lam ya'mal bihi setiap orang yang tahu tentang al-haq dan tidak mengamalkannya, maka mereka berada di atas jalannya Yahud. Dan kita berlindung pula dari ad-dallin. Jalannya orang-orang yang sesat. Ala ra'sihim nasara yang awal mulanya didengkotnya yaitu nasara yang mana mereka tentunya orang-orang Nasara yang sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Adapun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka atau nabinya Isa alaihissalam maka mereka tentunya sebagai orang-orang yang tahu dan bukan orang-orang yang jahil. Maka sebelum diutus Nabi kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang beramal di atas kebodohan. Ya. Sehingga bercabang dari mereka kullu man amila bighairil haqqi jahilan bihi. Setiap orang yang mengamalkan kebenaran tetapi didasari karena kebodohan. Maka dia mengikuti jejaknya orang-orang yang sesat dari kalangan Nasara. Adapun tadi ketika telah diutusnya Rasul kepada mereka fahukmuhum hukmul Yahud. Hukum Nasara adalah hukum Yahudi. Karena mereka tahu tentang hak tetapi walam ya'mal bihi tidak mengamalkannya. Kemudian qala Syekh rahimahullah taala wa fi qawlihi ta'ala alaihim dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Maka kalimat alaihim diterangkan oleh Syekh secara bacaannya. Di sana ada qiraatani sab'iyatan. Dalam pembacaan kalimat alaihim ada dua bacaan yang masyhur. Ya ada dua bacaan dari qiraat sab'ah. Ada dua bacaan ihdahuma salah satu dari dua bacaan yang masyhur termasuk qiraah sab'ah domul ha'i dengan didomahkan haknya siratal ladzina an'amta 'alaihim ya dengan didomahkan haknya sehingga 'alaihim ini banyak kalau kita mendengar awamun nas orang-orang awam terlebih anda dengar langsung dari orang-orang di negeri Yaman ya orang-orang Yaman orang-orang awam mereka membaca alaihum dan mereka baca alaihum ini bukan karena mereka tahu kiroah ya karena lahan kesalahan lisan tanya padahal apa pada nyatanya memang ada bacaan dengan dibaca alaihum tetapi mereka mengamalkannya Ala apa? Di atas apa? Ala jahlin, di atas kebodohan. Bukan karena tahu ada kiraah seperti itu. Tanya. Itu kiraah yang masyur. Wathaniyatu dan bacaan yang kedua kasriha atau kasruha Apaan? Dengan dikasrohkan haknya seperti yang masyhur dalam kiroah kita صراط الذين أنعمت عليهم عليهم hi dengan dikasrah haknya. Tanya. Sehingga dari sini kita ketahui tentang harokat yang ada pada hak di alaihim. Ada pula kiraah yang dibaca dengan dhammah. Sehingga ketika ada orang yang membaca dengan dhammah karena ilmu, karena dia faham kiraah, ya, jangan diingkari. Tayyib. Berbeda dengan orang yang membacanya bukan tanpa ilmu. Yang menunjukkan dia salah, keliru. Tayyib. Bahkan bisa terjatuh dalam kesalahan apa? Jadi kesalahan yang fatal. Ya kalau dia baca tanpa ilmu. Tayyib. Adapun ma'rufnya yaitu dengan dikasrah karena sebelumnya adalah huruf jar ala alaihi tidak alaihu kecuali yang sudah kita terangkan di ayat surat Al-Fath alaihullah ya di surat Al-Fath Allah taala sebutkan alaihullah tidak alaihillah jangan antum kira Al-Quran salah ini kiraah yang menyelisihi aslinya yang dianggap gharib ya asing menyelisihi keumuman yang lainnya dan itu ada pada kiroah kita hafaz anak asim tetapi dari sini nasihat Syekh rahimallahu taala kepada kita kata beliau wa'lam anna al al allati laysat fil mushaf alladhi baina aydin nas la tanbaghi al-qira'atu biha Ya ketahuilah kata Syekh bacaan yang hal itu bukan ada pada mushaf yang ada di tangan-tangan manusia. Ya. Bacaan yang hal itu tidak ada di mushaf yang dimiliki oleh manusia. Keumuman manusia tidak ada bacaan seperti itu dalam mushafnya, dalam Al-Qur'annya. Kata Syekh la Bagil qira'atu biha. Tidak selayaknya untuk dibaca. Ya. Kalau keumuman kaum muslimin di tempat tersebut tidak ada dalam mushafnya dalam Al-Qur'annya bacaan seperti itu, kata Syekh, selayaknya jangan dibaca. Terlebih apa? Engdal amati. Di sisi orang-orang awam. Jangan antum baca. Eh, sekarang udah dapat ilmunya. <laughs> Ada kiroah pulang punya ke masjidnya jadi imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ya, dibaca dia diamalkan ya, karena beramal dengan ilmu katanya yang seperti ini khata salah kata Syekh ya latan bagi tidak selayaknya untuk dibaca Ini terlebih di belakangnya orang-orang awam langsung nanti protes salah dari belakang lagi sholat juga iya. dipecat tidak jadi imam lagi besok seperti itu. Kata Syihab Abali wujuhin thalathatin. Dikarenakan tiga sisi. Ya, tidak layaknya untuk dibaca di hadapan orang-orang awam. Bacaan yang tidak dimengerti oleh mereka. Tidak diketahui oleh mereka. Meskipun benar. Ya, meskipun benar. Ya ada sanadnya, ada riwayatnya. Tetapi ketika orang-orang awam ini akalnya pendek, tidak tahu, tidak belajar, jangan. Ya. Berdasarkan apa? Tiga alasan kata Syekh. Al-wajul awal, alasan yang pertama tidak bolehnya suatu lafaz Al-Qur'an meskipun sahih tetapi di mushaf-mushaf Al-Qur'an Al-Qur'an yang dimiliki oleh manusia tidak ada seperti itu. Ya mereka tahunya enggak ada bacaan seperti itu. Annal amata idza ra'au hadal Qur'an al-'azima alladzi qad mala'a qulubuhum ta'zimahu bahwasanya orang-orang awam ketika mereka melihat Al-Qur'an yang agung ini sudah memenuhi hati mereka keagungannya ya. Jadi Al-Qur'an sudah menancap di hati-hati orang-orang awam tentang keagungannya, kemuliaannya ya, mereka hormati, mereka agungkan. Sampai apa dicium kan ya, suka didapati kalangan orang-orang awam kadang Al-Qur'an dicium. Ya mereka apa? Mengagungkan Al-Qur'an. menunjukkan bahwasanya hati-hati mereka penuh dengan apa? Pengagungan dan kecintaan terhadap Al-Qur'an. Dan juga wahtiranahu hati mereka penuh dengan penghormatan terhadap Al-Qur'an Sampai tadi dicium kemudian apa? Diletakkan di atas kepala. Tujuannya apa penghormatan menurut mereka? Maka idza ra idza ra'awhu maratan kada wa maratan kada kalau orang-orang alam ini melihat kok Al-Quran terkadang dibaca seperti ini, terkadang dibaca yang lain. Ya. Menurut mereka ini yang benar yang mana katanya. Kok kadang orang baca seperti ini, kadang baca seperti itu. Jadi akalnya belum sampai orang-orang awam ini. Sampai mereka akhirnya ah bingung ah mending saya nggak ke masjid <laughs> nggak sholat. Akhirnya seperti itu. Kenapa imamnya bacaannya kontak ganti katanya. Setahu saya belajar dari dulu nggak seperti ini katanya. Tadi harokatnya beda yang dia dengar dari kecil alaihim kok dia dibaca alaihum umpamanya yang dia dengar dari kecil as dia baca Azirat, dan yang lainnya maka ketika mereka melihat atau mendengar Al-Qur'an terkadang dibaca seperti ini terkadang dibaca yang lainnya tunazzalu manzilatahu indahum manzilatuhu indahum. Al-Quran ini akan turun kedudukannya di sisi mereka. Ya. Yang tadinya mereka apa, penuh dengan pengagungan, penghormatan terhadap Al-Quran. Tetapi ketika menurut akal mereka kok Al-Quran seperti dipermainkan bacaannya. Ini akan turun rasa penghormatan, pengagungan orang-orang awam tadi terhadap Al-Quran. Ini sisi yang pertama. Ya. Dengan kita membaca sesuatu yang tidak mereka fahami itu akan mengurangi rasa pengagungan mereka terhadap Al-Quran sehingga dihindari dan kebiasaan para kori pun ketika dia hendak membaca dengan kiroah yang lain ya selain kiroah hafasan asim yang masyhur mereka apa sebelum sholat ngasih tahu dulu ke jamaah insyaallah dalam sholat ini kita akan membaca kiroah waras umpamanya kodun atau yang lainnya. Jadi dikasih tahu dulu jamaahnya. Meskipun ini di pondok biasanya. Ya kita di Yaman ya ketika ada seorang imam yang mau baca kiroah yang lain yang menurut orang-orang awam belum pernah dipelajari, dia kasih tahu dulu. Saya sholat sekarang ini mau baca kiroah fulan umpamanya. Sehingga orang yang awam ini nggak menyalahkan nanti ketika dia baca yang menurut mereka itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena mereka sudah dengar dari awal bahwasanya imam ini membaca qiraah lain. Ya seperti itu. Ya untuk menghindari fitnah. Al-wajh sisi yang kedua, annal qari'a yutahamu bi annahu la ya'rif. Jikalau seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an, seorang imam membaca bacaan Al-Quran yang tidak diketahui oleh makmumnya cara bacanya. Ya, ini menurut keumuman ya, keumuman seperti Al-Fatihah sudah kita bicara tentang Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah diketahui oleh seluruh kalangan. Maka jikalau seorang imam membaca Al-Fatihah beda harokatnya tidak sesuai yang difahami oleh keumuman manusia, maka si pembaca tersebut, si imam tersebut, yutaham dia akan dikira, dia akan dituduh, dia akan disangka bi'annahu la ya'rif bahwasanya dia ini nggak tahu nggak bisa tuh nggak bisa jadi imam buktinya apa enggak bener bacanya juga katanya tuh padahal apa dia baca qiraah lain tetapi ini prasangka orang awam ya akan mengira bahwasanya imamnya ini apa la ya'rif tidak paham tidak tahu al-fatihah al-fatihah saja katanya bagaimana untuk mengimami kami katanya li'annahu qara'a indal amati bima la yarifunahu. Karena dia membaca di hadapan orang-orang awam dengan bacaan yang tidak diketahui oleh mereka. Sehingga akhirnya yang dituduh yang turun wibawanya dia sendiri di hadapan manusia. Tayib. Tadinya mungkin mau pamer kiroah sabah. <laughs> Jadi apa malah diturunkan Ya. Jangan jadi imam lagi di sini. Ya, enggak benar Al-Fatihahnya katanya. Tuh. Padahal benar. Paham dia qiraah sab'ah. Tapi ini karena dia tidak mampu untuk menempatkan hikmah tadi. Tuh. Maka faya buqaha dal qari'u hadith al-awami fi majalisihim yang akhirnya menghantarkan si pembaca tersebut dia berbicara di hadapan orang-orang awam dengan suatu pembicaraan ya yang tidak dimengerti di majelis mereka membuat suatu syubhat ya, suatu kerancuan di tengah-tengah orang-orang awam ya, sehingga di sini menunjukkan pentingnya ya untuk memperhatikan kondisi awam jangan sampai kita berbicara di hadapan awam malah apa? Naruh subhat. Tanya. Bagaimana kalau gini? Mending kalau jawabannya dikasih tahu umpamanya. Ini apa? Naruh subhat. Padahal kita juga apa? Hendak nanya umpamanya. Ya. Maka jangan. Ya. al wajib Salih bahaya yang ketiga, faktor yang ketiga tentang tidak bolehnya untuk membaca suatu bacaan meskipun sahih tetapi tidak dimengerti oleh keumuman awam manusia bahayanya yaitu annahu idza ahsanal ami adzanna bihadzal qari ya kalau seandainya orang-orang awam tersebut husnudzon kepada pembaca tersebut kepada imamnya kalau husnudzon mending ya ini umpamanya makmumnya ini husnudzon orang-orang awam yang mendengarkan ini husnudzon Beda kalau tadi suudan sudah dari awal mungkin dijelekan yang membacanya ini atau si imamnya ini. Tapi ini umpamanya para makmumnya husnudzon. Punya prasangka baik terhadap imamnya atau terhadap qari'nya. Au idza alima anna sahibahu yusaru bidzalik. Atau apabila dia tahu bahwasanya orang tersebut senang dengan hal itu. Wa yasta'inu bihi min min ajli eh, apa? Salah. Salah halaman. Wa anna indahu ilman bima qara'a Jadi si makmumnya ini atau orang awamnya ini punya husnuzon kepada pembaca atau imamnya. Ya, ada prasangka baik dan si imamnya atau si korinya ini ketika membaca dia didasari bacanya dengan ilmu bukan asal-asalan ini karena tidak dibaca di hadapan orang di hadapan awamun nas akhirnya pak awamun nas ini orang-orang awam ini fadzahaba yuqallidu mulailah mereka meniru bacaan si imam ini ya. ah imam juga alaihum imam saya oh, pinter sudah sekolah sana sini Namanya orang awam kenapa? Ikut-ikutan. Ya. Ikut-ikutan. Yang berbicara di hadapan mereka, ya. Yang sholat di hadapan mereka, ya mereka sudah nilainya ini top. <laughs> Tuh, Ibu. Ya, sudah nilainya itu tinggi. Ya, sehingga terkadang orang awam apa? Eh, sudah ikut-ikutan siapa yang di depannya. tanpa apa? Tanpa pikir panjang. Tuh, itu kebiasaan orang-orang umum seperti itu. Sehingga apa? Ketika manusia awam mengikuti bacaan si imam tersebut, farubama yukhti. Terkadang salah bacaannya. Ya. Manusia yang menirunya salah bacaannya. Suma yaqra'ul Qur'ana la ala qira'atil mushaf. Yang akhirnya Orang-orang yang mengikuti bacaan dia ini membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kalimat yang ada di dalam Al-Qurannya, mushafnya. Tidak sesuai harokatnya dengan apa yang ada pada mushafnya. Wala ala kiraat tari ala dan tidak membaca sesuai dengan yang dibaca oleh imamnya. Ya. Seperti banyak kan Muammar baca sering Muammar dididangkan dengan kiroah Warash Wasyamsi boy. Ya anak-anak kecil niru kan Ditiru Mending kalau benar nirunya Akhirnya apa? Salah Tayyip Ya, akhirnya yang niru salah, keliru. Gara-gara apa? Dibacakan kepada orang yang belum ber, belum belajar. Sehingga yang lain yang niru di belakang dia akhirnya membaca dengan bacaan yang salah keliru, tidak sesuai dengan apa yang dipelajari dalam kiroah tersebut. Sehingga manfaat apa mudarat yang seperti ini? Ya, mudarat kan yang ada menjerumuskan orang lain kepada bacaan yang salah. Tanya. Maka kata Syekh wahadihi mafsadatun. Ini adalah kerusakan. Ya ketika menyebabkan orang lain membaca Al-Quran menjadi salah, keliru gara-gara pengen nyontoh dia. Jadi, tadinya mau nyontoh orang-orang tuh, tapi ternyata malah salah. Makin adalah kerusakan. Walihaza qala Ali radhiyallahu taala anhu oleh karena itu Ali radhiyallahu taala anhu berkata, berwasiat kepada para sahabatnya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di Kitabul Ilm Kata Ali radhiyallahu taala anhu, hadithun nasa bima ya'rifun. Ya hadithun nasa bima ya'rifun. Atuhibbuna Allah wa rasuluh? Ajaklah oleh kalian manusia berbicara dengan perkara yang mereka ketahui. Jadi ajak manusia berbicara oleh kalian dengan perkara yang nyantol. Ya, sesuai dengan pemahamannya. Ya kalau di hadapan petani jangan pakai gunakan bahasa yang sulit-sulit umpamanya bahasa ya, kamus umpamanya. Tanya. Petani nggak tahu egois umpamanya. Egois itu apa sih? Egois ini sanggup digoreng <laughs> bekas ikan asin apa? Itu mah egois ya. Teguis bukan egois. Tanya. Ya. Jadi sesuai kan ajak bicara manusia ini sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Sehingga di sini subhanallah menuntut untuk kita sabar mungkin ketika kita hadir di majelis-majelis awam. Ya, mungkin antum ikut majelis dengan ustadznya. Ya, sementara ustadznya ini ngisi umpamanya di bapak-bapak yang awam. Ya, orang-orang tua. Ya, kemudian apa? Pembahasannya pun sederhana. Ya. Kenapa? Karena menyesuaikan orang-orang yang di, ada di hadapannya. Taib. Atau apa? Mungkin dikemas supaya mereka itu faham sefaham-fahamnya ya, dengan apa yang disampaikan. Taib. Maka ini termasuk dari uslub cara ya dalam berdakwah sesuai dengan nasihat Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi ajak bicara manusia dengan perkara yang mereka fahami. tuh, Sesuai dengan kadar akalnya. Kemudian kata Ali radhiyallahu taala anhu, "Atuhibbuna Allah wa rasuluh?" Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, ketika mereka tidak faham dengan apa yang diucapkan, yang disampaikan, ya akhirnya akan menghantarkan mereka mendustakan Allah SWT dan Rasulnya, mendustakan syariat. Ya. Ini ketika tidak sesuai dengan jangkauan akal mereka, sehingga yang didustakan adalah Allah dan Rasulnya, yaitu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Itu bahayanya. Demikian pula waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pun menasihatkan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Muslim dalam sahihnya di muqaddimah sahih beliau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu innaka la tahduthu innaka la tuhaddithu qauman hadithan la tablughuhu uqulahum illa kana li ba'dihim fitnatan illa kana li ba'dihim fitnatan sesungguhnya engkau Tidaklah engkau mengajak bicara kepada suatu kaum yang tidak sampai kepada akal-akal mereka. Ya. Tidaklah engkau berbicara di hadapan manusia yang tidak sampai dengan jangkauan akalnya. Terlalu tinggi bahasanya, umpamanya. Terlalu tinggi pembahasannya. Sampai mungkin terasa lagi muyeng gitu. <laughs> Ini kemana katanya dari pembahasannya. Seolah-olah bumi mutar. <laughs> Daripada diam umpamanya. jadi Maka apa kata Syekh atau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu hal itu akan menyebabkan ilakan dari fitnah ya akan muncul fitnah di sebagian mereka sehingga apa sebagian nggak paham akhirnya diputar balikan faktanya fitnah dan yang lainnya itu ketika mengajak bicara kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan akalnya. Tanya. Jangkauannya seperti itu. Atau istilah lainnya apa? Tidak sesuai dengan peredarannya, ya lain lagi. Tanya. Tidak sesuai dengan wawasannya seperti itu. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lamma sami'a Hisham Ibn Hakim yaqra'u ayatan lam yasma'uha Umar ketika Umar radhiyallahu taala anhu mendengar Hisham bin Hakim dia membaca satu ayat yang belum yang belum pernah didengar oleh Umar bacaan seperti itu Subhanallah, ya. Di tengah para sahabat pun ternyata ada bacaan yang tidak pernah didengar oleh sahabat yang lain. Salah satunya ini Umar. Ketika Hisham membaca ayat, ternyata menurut Umar saya nggak pernah dengar bacaan seperti itu. Tanya. Padahal mereka sama-sama hidup kapan? Di zaman turunnya wahyu, turunnya Al-Quran. Menunjukkan apa? berbeda-beda pengetahuannya. Apalagi kita sekarang yang sudah jauh, banyak yang lebih nggak tahu tentang bacaan Al-Quran. Untuk bacaan satu saja hafazan asli banyak yang tidak tahu, apalagi dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Umar radhiyallahu taala anhu belum pernah mendengar ayat tersebut. Al wajil ladzi qara'aha Hisham seperti apa yang dibaca oleh Hisham. Maka ketika beliau mendengar seperti itu, sifat Umar antum tahu ya kan? Umar memiliki ghirah kecemburuan yang besar terhadap Islam. Dan kecemburuan beliau beliau buktikan dengan apa? kekuatannya. Ya. Dengan tenaganya, dengan emosinya. Ya, beda dengan kita ya. Ambeknya nyedek taraga midek. <laughs> Kalau kita mah ya sudah punya cemburu tapi nggak bisa apa-apa. Ya cuma bisa heneg istilahnya. Mau berbuat nggak bisa. Tapi Umar apa? Ketika ada sesuatu yang cemburu terhadap Islam, langsung beliau ya nggak istilahnya tedeng aling-aling lagi. Mampu dirubah dengan tangan berubah. Sehingga apa langsung khosamahu Nabi SAW dilaporkan kepada Nabi SAW. Diajak di debat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. karena merasa apa yang dibaca oleh Hisham ini nggak pernah didengar oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hisham, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penengah. Taib. Tidak serta-merta menyalahkan salah kamu Hisham. Taib. Tapi kata Nabi kepada Hisham, "Iqra, coba kamu baca ayat tersebut." Ya. Kemudian apa? <clears throat> Falamma qara qala Nabi sallallahu alaihi wasallam unzilat. Maka tatkala dibaca oleh Hisham, Nabi SAW mengatakan demikianlah Al-Quran diturunkan. Menunjukkan bacaan Hisham benar atau salah? Benar. Ya. Karena ketika Nabi SAW mengetesnya, coba kamu baca. Ketika dibaca, demikianlah Al-Quran diturunkan. Menunjukkan benar apa yang dibaca oleh Hisham. Tanya. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun karena tadi penengah yang baik memerintahkan kepada Umar, coba kamu giliran kamu sekarang Umar baca. Ya. Kemudian Umar pun baca sesuai dengan ilmu yang ada padanya. Tuhib. Jadi ngetrukan pengawruh macam orang ya, dikeluarkan masing-masing. Ya, kalau menyalahkan orang, coba kamu dulu seperti apa. Tuhib. Jangan tiba-tiba salah kamu. Coba dengarkan dulu, ya. Dengarkan dulu dari dua sisi, ya, sehingga nanti dinilai ya mana yang benar dan mana yang salah. Tanya. Itu seorang penengah, jadi enggak sistem istilahnya. Kemudian tatkala dibaca oleh Umar radhiyallahu taala anhu, falamma qara'a qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hakada unzilat. Demikianlah Al-Qur'an diturunkan. Menunjukkan bacaan Umar benar apa salah? benar juga ternyata menunjukkan bahwasanya dua-duanya sebagai bacaan yang benar sesuai dengan turunnya wahyu. Tetapi ada perbedaan. Ilmu yang diketahui oleh Umar tidak seperti ilmu yang diketahui oleh Hisham. Demikian pula sebaliknya. Kenapa kok bisa beda seperti ini? Dan dua-duanya dibenarkan bacaan Hisham dan Umar radhiyallahu taala anhumah Li'anna al-Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin. Ya, karena Al-Qur'an diturunkan di atas tujuh huruf. Ya, tujuh huruf di sini bukan berarti huruf ada tujuh. Tujuh huruf di sini kata para ulama yaitu sab'atu lahajat. Di atas tujuh dialek. Tujuh bahasa. Itu Al-Quran. Dia diturunkan di atas tujuh dialek bahasa. Fakana nasu yakrauna biha ya, sehingga dahulu manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai para sahabat setelahnya sampai zaman Utsman ya, sampai zaman Utsman mereka masih membaca dengan masing-masing dialek mereka dengan masing-masing lahjahnya tujuh tadi jadi tujuh dialek yang diakui sebagai bacaan yang benar dalam Al-Quran sehingga ma'ruf jadi kiroah sab'ah atau asyarah bacaan yang tujuh atau yang sepuluh itu mengacu kepada tadi kiroah sab, uh, sab'atu ahruf sehingga manusia membaca dengan bacaan-bacaan tersebut sehingga otomatis apa berbeda-beda kan boleh jadi di kaum ini atau di suku ini bacaan Al-Quran seperti itu ternyata di kaum yang lain berbeda dan apa? Masing-masing mereka dibenarkan sesuai dengan zaman wahyu ketika itu. Hatta jamaah Utsman radhiyallahu anhu ala harfin wahidin. Sampai pada akhirnya dikumpulkan dalam Khalifah Utsman ya karena Utsman menyaksikan perselisihan yang banyak ya gontok-gontokan atau sampai saling menyalahkan padahal apa semuanya benar yang dibaca oleh mereka semuanya benar meskipun berbeda harokat atau berbeda huruf eh, semuanya benar akhirnya karena menyaksikan fenomena seperti ini Utsman radhiyallahu taala anhu hendak menyatukan manusia supaya enggak getreng terus ya, ya adu bacaan seperti itu akhirnya dikumpulkan dalam satu huruf satu bahasa satu huruf ini satu bahasa Tuh, Kapan Utsman radhiyallahu taala mengumpulkan seluruh bacaan-bacaan ini di atas satu bahasa? Hina tanaza'an nasu fi hadhil ahruf. Ketika manusia berselisih tentang bacaan-bacaan ini. Huruf-huruf ini. Ini berselisih. Ada yang menganggap bahwa bacaan kaum yang paling benar, yang lain salah. Sehingga Utsman radhiyallahu taala berinisiatif untuk menyatukan seluruh bacaan Al-Qur'an di atas satu bahasa. Tanya. Ya, sehingga penggabungan penyatuan Al-Quran bukan bid'ah. Ya, bukan perkara yang bid'ah. Ya, karena ahlu bid'ah juga apa menganggap bahwasanya Al-Quran adalah bid'ah. Mushaf yang ada di kaum muslim itu bid'ah kata mereka. Di zaman Nabi SAW kata mereka nggak ada mushaf. Adanya apa? Al-Quran ditulis di tulang, di daun, ya di kulit binatang atau di kulit pohon. Sehingga adanya Al-Quran kata mereka bid'ah. Padahal ini apa? Perbuatan para sahabat. Dan sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pengumpulannya. Cuma apa? Tadi beda-beda alat tulisnya. Ada batu, ada pelepah kurma dan yang lainnya. Kemudian apa dicoba lagi di zaman Abu Bakar. Dikumpulkan lagi Al-Qur'an. Ya. Tapi belum puas. Belum sempurna. Dicoba lagi di zaman Umar. Umar juga belum diwasiatkan kepada putrinya Hafsah. Kemudian belum pula sampai akhirnya di zaman Utsman disatukan di atas satu bahasa sehingga Al-Qur'an bacaan yang benar mengacu kepada mushaf Utsmani. Ya. Bacaan Al-Qur'an yang dibenarkan yaitu mengacu pada mushaf Utsmani. Kenapa ada embel-embel Utsmani? Karena tadi disempurnakan, digabungkan, disatukan di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka fakhafa radhiyallahu anhu al khilafu Utsman radhiyallahu taala anhu mengkhawatirkan semakin besar perselisihannya. Sehingga langsung beliau panggil para sahabat yang masih hidup yang mereka memiliki lembaran-lembaran Al-Qur'an atau tulisan-tulisan Al-Qur'an atau orang-orang yang diwasiati tentang lembaran-lembaran Al-Quran dari para sahabat sebelumnya untuk dikumpulkan dipanggil juru-juru bicara atau juru-juru pembaca Al-Quran yang mereka masih hidup dari mulai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fajamaah fi harfin wahidin sehingga dikumpulkan dalam satu bahasa. Bahasa apa yang dipakai? Wahwa harfu Quraisy yang dipakai adalah bahasa Quraisy. Ya, jadi Al-Qur'an disatukan oleh Uthman radhiyallahu taala anhu di atas bahasa Quraisy. Tidak bahasa yang lainnya dari suku-suku yang ada. Kenapa salah satunya atau inisiatif Uthman radhiyallahu taala anhu dikumpulkan di atas bahasa Quraisy? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam alladhi nazara alaihi al-Qur'anu bu'itha minhum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan Al-Quran kepadanya diutus dari kalangan Quraisy. Dan tidak disangsikan lagi bahwasanya bahasa Quraisy di zaman itu sebagai bahasa yang paling fasih, ya, paling bagus, paling baik bahasa Arabnya. Seperti kita kan bahasa Sunda nih. Mana nih bahasa yang paling bagusnya kan ada. Arab juga sama seperti itu. Yang paling bagusnya mana? Taib. Jawa juga kan yang paling bagus yang mana pokoknya. Maka dipilihlah Quraisy dengan keutamaan-keutamaan tadi. Wa nusiyatil ahruful ukhra sehingga dihapuskan bacaan-bacaan yang lain. Dihilangkan bacaan-bacaan yang lain, bahasa-bahasa yang lain. Fa idza kana Umar radhiyallahu taala anhu fa'ala ma fa'ala bi sahabi Itu alasannya ya. Sehingga sekarang mengacu pada Mus'ab Utsmani. Sekarang kembali Syekh. Jikalau Umar radhiyallahu taala anhu melakukan seperti apa yang dilakukan dengan sahabatnya, jadi Umar berani untuk menantang Hisham kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, membuktikan siapa yang benar bacaannya, ternyata kedua-duanya benar. Fama baluka bi'ami yasma'uka taqra'u ghayra qira'atil mushafil ma'rufi indahu maka bagaimana dengan keberadaanmu ketika engkau membaca di hadapan orang-orang awam dengan bacaan yang tidak ada pada musaf-musaf yang mereka ketahui? Tentunya engkau akan dinaik banding nanti. <laughs> Bisa jadi kita nanti dimasukkan, dijebloskan ke meja hijau. Kenapa? Dibawa ke mahkamah katanya ini orang ini salah membaca Al-Quran. Atau dilaporkan ke Menteri Agama untuk di apa di sidang. Taib. Subhanallah. Jadi ya. kerajaan Saudi Arabia, setiap ada penyimpangan terhadap syariat, dijebloskan ke persidangan. Kalau kita makan rata-rata kriminal, ya. Tetapi kalau di negara Islam, kriminal yang paling besar yaitu kriminal yang menyangkut agama. Yang merusak bahasa-bahasa Al-Quran atau hadis yang lainnya. Itu kriminal yang besar. yang berhak untuk di meja hijaukan, disidangkan. Walhamdulillah segala, puji bagi Allah Azza wa Jal. Maka nasihat Syekh yang terakhir berkenaan dengan bacaan yang banyak kira sab'ah atau yang sepuluh madama ulama mutafiqina ala annahu la yajibu ayakro al-insanu bi kulli kiraatin selama para ulama masih bersepakat tidak wajib untuk membaca Al-Qur'an atau seseorang tidak wajib untuk membaca Al-Qur'an dengan seluruh bacaan yang ada ya ini pokoknya selama para ulama masih bersepakat tidak wajib membaca Al-Qur'an dengan seluruh kiraah yang ada kita nggak wajib membaca kiroah kolun atau waras ya atau ibnu kathir dan yang lainnya selama para ulama belum mewajibkan ya artinya sepakat mewajibkan karena memang nggak ada juga nas yang mewajibkannya. Tayyib. Maka wa annahu law iktasara ala wahidatin min al-qiraati fala ba'sa. Jikalau seandainya seseorang dia mencukupkan dengan satu bacaan saja dari bacaan-bacaan Al-Qur'an yang ada, tidak mengapa. Bahkan apa fada'il fitnata, tinggalkan fitnah wa asbabaha dan sebab-sebab yang akan muncul fitnah. Ya. Jadi antum mempelajari kiraah hafasan asim dengan mutki dengan bagus baik tajwidnya itu subhanallah manfaat besar ketimbang antum apa ngambil kiraah yang lain sana sini ya akhirnya apa nggak benar bahkan apa menimbulkan fitnah di tengah manusia ya. sehingga mana yang lebih bermanfaat tentunya yang tadi satu tapi bermanfaat bagi kaum muslimin, bisa mengajarkannya, mengamalkannya.